الوعد في هذه الآية على هالة عدم التحقق والهجر على التحقق من غير تكرر والضرب على ما إذا تكرر النصوص هو ما صححه الرافي لكن صحح النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النصوص إن أفاد الضرب tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang suami ketika tampak pada istrinya tanda-tanda kedurhakaan maka yang pertama kali dilaksanakan sebagaimana pada pelajaran yang lalu diungkapkan dan dijelaskan yang pertama adalah menasehatinya setelah dinasehati masih belum jelas juga atau kembali kepada ketaatan ke suami maka kemudian hendaknya dijauhi tempat tidurnya lalu tidak diajak ngomong tapi diajak ngomong itu jangan lebih dari tiga hari kalau beda tiga hari tidak boleh karena batasnya semacam itu saja Lalu kemudian kalau tiga hal itu belum membuatnya jerah dan kembali kepada ketaatan suami dengan meminta maaf, maka kemudian dipukulnya. Dan pukulan itu dengan syarat tiga, yaitu tidak mematahkan tulang, tidak membuat e, menyebabkan berdarah dan pukulan itu dapat diyakini akan menyebabkan dia itu kembali. Nah, kalau menurut syarat itu boleh dipukul. Nah, maka di sini katanya Humilal wa'du fi hadhihi ayah ala halati adami tahakkuk. Di sini lebih jelaskan lagi maksud daripada ayat tersebut. Cukup kita itu menasihatinya kalau seumpama tampak pada istrinya tanda-tanda kedurhakaan tapi belum pasti. Jadi tanda-tanda kedurhakaan tapi belum mendurhakai gitu loh. Eh, misalnya apa? Dia membantah kata-katanya. Dia ingin pergi tanpa izinnya, tapi belum pergi. Anak sehati. Walhasil ala tahakkuk min ghairi takarrur. Nah, kemudian bisa ranjang dan tidak di, di tidak ditegur itu kalau semua benar-benar pasti tapi tidak berulang cukup dengan tidak menegurnya dan bisa ranjang sedangkan dipukul kalau seumpama yang namanya kedurhakaan si istri itu sampai berulang kali itu dipukul itu menurut Imam Rafi'i tapi menurut Imam Nawawi katanya sudah boleh memukul walaupun tidak berulang kedurhakan itu asalkan pemukulan itu dapat berfaedah untuk mengembalikan istri kepada ketaatan suami. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh memukulnya. Watadbirul ayat sedangkan perkiraan ayat itu adalah wallati takhafuna nusuzahunna fa in nazazna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Sedangkan mereka-mereka yang takut kalian akan kehdurhakaan mereka kepada kalian, para suami, fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, maka hendaknya jangan kau tegur mereka dan pisah ranjang mereka lalu pukul mereka. kata tatahafuna ini ilin ta'lamuna. Maka di sini artinya takhafuna di sini adalah ta'lamun. Kalau kalian tahu. Wa kharaja bil ilm bin nusuzi ma idza dhaharat amaratuhu lain halnya kalau seumpama tidak sampai batas tahu cuma hanya ada tanda-tanda dia akan mendurhakainya. Nah, imma digaulin misalnya dengan perkataan kan sorot tujibuhu bikalamin khosinin badaan kana bilayinin Misalnya dia itu menjawab, membantah perkataan suami dengan kata-kata yang kasar. Padahal sebelumnya selalu berkata dengan kata-kata yang lembut. Wa imma bifirlin. Kan yajida minha wa habusan ba'da talatufin wa talaqati wajhin. Atau tanpa tanda-tanda itu, dari tindakannya, misalnya, wajahnya itu berpaling dari suami ketika diajak berdiskusi atau tampak cemberut padahal sebelumnya tidak seperti itu fa innahu ya'isuha bila hajrin wa bila darbin maka di dalam keadaan semacam itu hendaknya hanya dinasihati tapi tanpa e, pisah ranjang dan tidak ditegur nggak usah melakukan itu cukup dinasihati saja Fainafanakum fi mayuratu minna fala tabgu ay tatrubu alaihinna sabila. Tapi kalau semua mereka itu taat dan mengikuti apa yang kamu inginkan, maka jangan kalian cari-cari jalan untuk memukulnya. Nah, itu maksudnya. Ay tariqan ila dabbihinna. Kan tuwadukhuluhunna ala ma madah. Fayanjarul amru ila darab wa ya'udul khisam. Ah, misalnya apa? dengan menjelekkan mereka yang kamu selalu begitu, selalu begitu. Ah, itu. Jadi menjelekkan dia lalu dikait-kaitkan dengan yang sudah terjadi dulu-dulu. Akhirnya marah lagi, selisih lagi. Ah, jangan seperti itu. Nah, ini adalah suatu cara yang diajarkan oleh oleh muallif bagaimana caranya menanggulangi perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Jadi jangan sampai sudah baik turun lagi dengan mengingat-ingat kedurhakaan kedurhakaan yang masa lalu. Jadi biarkan kita itu mempunyai sikap yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru. Mama doa Dan eh, yang lalu itu biarkan berlalu. Tapi sekarang kita buka lembaran baru. Maksudnya apa? Jangan diungkit-ungkit. Yang dulu itu jadi diungkit-ungkit. Nah, karena apa? Tidak faedahnya yang ada itu adalah membasahi luka yang lama atau membuka kembali luka yang sudah tertutup. Nah, gitu. Nah, jadi yang dulu biarkan. Nggak usah diungkit-ungkit. Orang yang mengungkit-ungkit, orang yang melihat kepada masa lalu, itu adalah orang yang tidak bijak. Yang memang akalnya itu kurang, wawasannya itu kurang. Nah, kecuali kalau seumpama dia ingin mengulang-ulang yang lalu hanya untuk mengingat karena itu benci dan sebagainya jangan kan jadi kita ingat selalu kepada pepatah yang disampaikan oleh almarhum presiden kedua kita yaitu presiden Soeharto nah, dia pernah berkata begini ukirlah kebaikan orang dan pahatlah di atas batu yang mencontohkan kebaikan kita kepada orang seakan kita menulis di atas pasir. Nah, jadi kalau kebaikan orang itu kita tulis di atas batu, kita ukir di atas batu, kita pahat di atas batu, tidak akan hilang. Tapi kalau kebaikan kita jangan kita ukir di atas batu sehingga kita mengingatnya selalu tidak tapi kita menulisnya di atas pasir sehingga kena satu eh, apa namanya satu hembusan angin saja maka akan kembali seperti semua ini adalah suatu cara yang diajarkan oleh Musanif bagaimana caranya supaya kita itu terhindar daripada perselisihan. Nah, karena apa? Karena sebetulnya yang menyebabkan perselisihan itu kan ada sebabnya. Sebabnya itu bukan kita sendiri. Sebabnya karena manusia selalu ada musuh dari setan maupun dari hawa nafsu. Nah, setan dan hawa nafsu itu yang selalu membisiki diri kita untuk melawan kepada suami untuk membuat perselisihan dengan suami untuk tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh suami dan sebagainya nah, jadi bukan kita maunya kita karena biasanya sih yang mau kita itu berantem nggak ada tapi kita pengennya rukun terus nah, tapi kenapa tuh harus ada berantem lain nah, nah, oleh karenanya jadi harusnya dia penelitian itu hendaknya sebelum kita meneliti yang lainnya teliti yang terjadi pada diri kita gitu Nah, jadi diantaranya yang harus kita teliti itu adalah kenapa suami istri itu harus berselisih? Apa sih sebabnya? Coba dilihat. Sebabnya apa? Oh ternyata sebabnya itu sepele. Kok bisa? Karena sebab sepele, kemudian dua insan yang sudah berjanji sehidup dan semati, kemudian terjadi perselisihan yang sangat sengit semacam itu. Ah berarti kan ada pemicunya. Ada pemicunya, gitu dong. Apa pemicunya? Coba cari tahu. Fem. Sehingga kita tahu, oh ternyata dalam diri kita ini ada musuh kita kemana-mana bawa musuh. Dan musuh yang ada dalam diri kita itu lebih jahat, lebih berbahaya daripada musuh yang ada di luar sana. Yang berupa manusia itu. Gitu. Nah, jadi supaya kita itu waspada. Nah, kalau kita tidak tahu, ternyata dalam diri kita ada musuh. Nah, ini yang menjadi sebab salahnya banyak orang sekarang ini. Dia nggak paham. Faham bahwasanya dalam diri dalam dirinya itu ada musuh, dia nggak paham. Nah, karena mereka nggak belajar. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada kita yang namanya sombong itu, sombong itu kan hawa nafsu. Sombong itu adalah hawa nafsu. Yang dipicu oleh hawa nafsu sombong itu. Ditambah, dikuatkan dengan bisikan setan. Gitu. Siapa sih dia? Dia itu jelek, nggak seperti kamu. Siapa sih dia? Dia itu miskin, nggak seperti kamu. Siapa sih dia? Nah, itu itu ditambah-tambahi oleh setan. Nah, tapi Nabi SAW menjelaskan, Al-kibru batarul haq wa tunas yang namanya sombong itu adalah batarul hak menolak kebenaran dan merendahkan martabat manusia. Nah, lalu kalau kita sudah tahu, eh tadi yang aku lakukan berarti aku menolak kebenaran padahal ini benar. Ini bersumber daripada wahyu Allah, ini bersumber daripada hadis Nabi, berarti pasti benar. Kenapa aku tolak? Oh berarti aku sombong. Ah, tahu dia, dia bertobat. Nah, tapi yang nggak tahu, dia nggak merasa kalau dirinya itu nggak paham. Ah, oleh karenanya kan, jadi sekarang ini bisa dikatakan pengaruh terbesar itu adalah pengaruhnya setan melalui materi. Jadi semua orang itu orientasinya itu adalah materi. Kenapa orang itu bersikukuh ingin menjadi dosen biar gajinya besar? Kenapa mereka itu berusaha se maksimal mungkin belajar ilmu kedokteran biar jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Ya uangnya banyak. Nah, jadi semua materi yang namanya orientasi manusia sekarang itu adalah materi. Ada uang, apapun dia akan laksanakan demi uang. Nah, beda orang dulu. Kalau orang dulu itu orientasinya bukan ke situ. Orientasinya itu adalah Allah, ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW orientasi mereka itu adalah urusan akhirat. Makanya kan Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdik itu, yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan, mengevaluasi yang dia lakukan itu berguna tidak untuk akhiratnya atau justru merugikannya. Nah itu. Fem itu mandana nafsu. wa amila lima badal maut dan dia tidak beramal kecuali untuk kebaikan setelah kematian. Nah, berbeda sekarang. Sekarang itu semua orientasinya itu adalah materi. Nah, kenapa kita itu belajar? Belajar SD, SMP, SMA. Kenapa? Nanti kalau sudah punya ijazah, kamu akan terbuka lapangan pekerja. Nah, identik dengan lapangan pekerjaan. Jadi belajar itu untuk apa? Untuk bekerja. Itu bukan belajar itu untuk pinter, enggak. Belajar itu supaya menghasilkan uang. Ah, itu Kalau orang dulu itu enggak belajar supaya akhlaknya baik. Karena kalau orang belajar itu wawasannya luas. Kalau wawasannya luas mau nggak mau dia terdidik, terdidik jiwanya, terdidik hawa nafsunya, terdidik. Ah, jadi semuanya terdidik dulu semacam itu. Makanya kan pesan daripada kakek moyang kita setelah mereka itu merebut negara ini daripada Belanda yang selalu teriang-iang dan disebutkan dalam lagu kebangsaan adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu dibangun, jangan badannya. Materi itu kan berkaitan dengan badan. Nah, harusnya pendidikan yang benar itu adalah siapapun dia, anak siapapun harus belajar dari mulai SD, SMP, SMA itu di pesantren atau di madrasah agama sanawiyah dari mulai MI sanawiyah aliyah harus nanti setelah itu silahkan mau jurusan kedokteran silahkan mau jurusan kejuruan mau jurusan apa saja silahkan nah gitu basicnya udah kuat jadi kalau dia itu jadi dokter, dokter yang islami. Kalau dia itu jadi profesor, profesor yang islami. Kalau dia itu jadi konglomerat, konglomerat yang islami. Ya, kan aman dunia ini. Nah, tapi sekarang nggak terbalik. Jadi nggak ada sentuhan agamanya nggak ada dan memang itu tujuan daripada orang-orang Barat yang memang pendidikan kita itu berkiblat kepada Amerika bahkan seluruh dunia untuk pendidikan kita kiblatnya di Amerika konsep yang mereka gunakan itu adalah konsep untuk supaya menjauhkan kaum muslimin daripada konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, sekarang ini kita harus berdakwah. Berdakwah bagaimana caranya berdakwahnya? Kita harus bawa risalahnya Nabi. Dengan cara begitu kita pulang nanti ke rumah masing-masing harus berakhlak yang baik. Sehingga dengan akhlak yang baik itu mereka akan tahu dan sadar oh ternyata anak pesantren itu bagus loh ahlaknya dan sebagainya hanya timbul kesenangan kalau sudah senang tinggal kita tambah-tambahi dengan nasihat dan sebagainya dirayu anaknya supaya dia masuk pesantren nah, gitu. nah dengan cara seperti itu dia selamat tapi kalau nggak seperti itu nggak bakal selamat nah, karena pakai kehidupan sekarang ini sungguh-sungguh menakutkan jadi sekarang ini luar biasa gitu loh ini sudah zaman yang disebutkan Nabi Muhammad SAW yati alaikum zamanun uh, kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasada wa fasaqa syababukum. Bagaimanakah kiranya kalian nanti kalau seumpama para wanita, para pemudi-pemudi kalian itu dalam keadaan tugian. Apa arti tugian? Fasakoh, sama. Perempuannya itu fasikoh-fasikoh. Pada berbuat dosa besar. Begitu pula Para remaja laki-lakinya juga seperti itu. Nah, kapan itu ya? Sekarang ini sudah. Coba kita bayangkan anak-anak itu, anak-anak muda itu ngelihat perempuan yang nggak pakai jilbab, ngelihat rambutnya itu kan aurat. Tapi mereka tidak masa berdosa. Padahal itu dosa. Kalau itu mereka lakukan terus-menerus, dosa kecil memang, tapi akan menjadi dosa besar karena terus-menerus. Lain lagi sekarang ini, kalau sudah pacaran, ya begituan, itu istilahnya. Sekarang ini kasarnya. Naudzubillah. Nah, ini terjadi. Sehingga disebutkan oleh KPAI itu bahwasanya pemudi-pemudi yang ada di Indonesia ini sudah sampai ke batas 62,7% tidak perawan. Fem. Berarti lebih banyak dari separuh. Nah, karena apa? Yang di pesantren cuma 15%. Sisanya itu nggak di pesantren. Sisanya itu yang masih mempunyai keluarga yang agamis. Dan nanti suatu waktu naudzubillah dan semoga tidak sampai ke batas itu akan terjadi seperti budaya di Amerika sana. Di mana di Amerika itu kalau ada perempuan berumur 16 tahun lalu belum kalau masih perawan, 16 tahun masih perawan. Nah, itu jadi olok-olokan. Jadi bahan olok-olokan. Sehingga apa? Supaya mereka itu tidak diolok, tidak diperolok, maka mereka itu akan melakukan bersetubuhan dengan siapapun, yang penting nggak berawan lagi. Eh, itu terjadi di sana. Nah, jadi makanya kata Nabi SAW, ketika disebutkan yang semacam itu oleh Nabi, sahabat Nabi merasa heran, takjub. Apakah inun zalika ya Rasulullah yang semacam itu akan terjadi wahai Nabi? Maka dijawab oleh Nabi SAW, wa asyaddu minhu Lebih dari itu akan terjadi. Kaifa antum idza nuhitum idza taraktum taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil mungkar. Bagaimana kiranya kalau kalian sudah tidak ada amar ma'ruf lagi dan nahi mungkar? Nah, sekarang dan jadi para ustadznya tidak mau nahi mungkar, tidak mau amar ma'ruf kecuali kalau ada amplopnya. Enggak ada amplopnya enggak. Ini kan sesuatu kan keprihatinan kepada kita semuanya. Padahal ilmu yang ada para asatiza itu itu bukan milik mereka, itu milik kaum muslimin. Jadi mereka itu harus bangga karena telah menjadi sebagai pewaris Nabi, penerus tongkat estafet Nabi. Tapi jangan sampai dirubah niat sumbernya itu. Dimana mereka semua itu adalah layabiuna ayatillah bi samanin kalil. Jadi mereka itu tidak menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Berapapun yang kita dapatkan itu sedikit. Kenapa dunia dan seisinya itu di sisi Allah cuma sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Satu sayapnya lalat. Berguna di mata kita. Fem, awas ya kalau kalau mukul nyamuk itu hati-hati, sayapnya biar jangan jangan lepas gitu. Ada seperti itu? Ber, lebih berharga mana sayapnya nyamuk sama gelas kamu? Lebih berharga mana sayapnya nyamuk sama jilbab kamu? Ya, nggak ada harganya sama sekali nyamuk, ya kan? Nggak ada harganya sama sekali. Ya, begitu pula di, di mata Allah dunia nggak ada harganya sama sekali. Nah, karena apa? Dunia itu datangnya itu dengan membawa kesumpekan, nggak bawa kebahagiaan. Kalau ada bahagianya itu sebentar, nanti setelah itu diiringi dengan kesumpekan. Nah, caranya gimana sekarang ini? Kalau dunia itu bawa sumpekan, nah, kalau nggak mau sumpek, jadikan dunia itu jangan dalam hati kita yang dilarang oleh Nabi itu kalau kita itu cinta kepada dunia. Tapi kalau nggak cinta nggak apa-apa. Cari dunia yang banyak. Karena sekarang itu kalau dakwah hanya dengan lisan tanpa harta maka kurang efektif. Kalau dakwah itu harus dengan lisan juga, harus dengan harta juga. Makanya kan para misionaris itu mereka itu pergi ke perkampungan-perkampungan, ke pelosok-pelosok untuk memasukkan mereka ke dalam agama Kristen ataupun Yahudi dan lain sebagainya itu dengan uang orang sekarang itu lebih tertarik uang daripada dakwah gitu. dakwah doang nggak ada isinya dakwah doang tapi nggak ada duitnya ya buat apa itu mereka seperti itu karena apa orientasi hidup mereka adalah uang materi gitu nah sementara kita dipaksa dakwah juga, ngasih uang juga. Dari mana uangnya? Nah, harusnya bekerja sama. Makanya kan pernah suatu waktu kita itu sedang berdakwah ditanya oleh seorang penanya yang memang dia itu bertanya untuk menghinakan para orang alim. Bukan maksud bertanya dengan tanyaan sungguhan. Jadi pertanyaan itu macam-macam ya. Ada pertanyaan untuk menghinakan. Ada pertanyaan memang sungguh bertanya. Gitu. Nah ini pertanyaan yang untuk merendahkan ini. Dia bertanya begini, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Silahkan, saya bilang. Apa bedanya antara pendeta sama ulama? M. Nah, begitu Ustadz dengar pertanyaan semacam ini, maka kita yakin ini adalah pertanyaan yang sudah siapkan jawabannya. Maka Ustadz balik bertanya, menurut inti siap, menurut inti bagaimana perbedaannya? Kata dia, Perbedaannya Ustaz, kalau orang alim itu dakwah, dia ngambil amplop dari kita. Tapi kalau pendeta dakwah itu sama amplopnya dibagi-bagikan. Nah, hanya saya tanya, kamu tahu nggak bedanya antara kaum Nasrani sama kaum Muslimin? Nggak tahu, ah, anak kasih tahu. Nah, jadi kalau kaum Muslimin itu diminta untuk agamanya dan masjidnya, sosialnya. Satu minggu seribu aja keluarnya susah dari kantongnya itu di Jumat itu lewat terus kasihan deh kalengnya itu nggak diisi-isi. Atas seribu nggak nggak mau keluarin seribu seminggu. Coba kamu lihat tuh. Mereka-mereka itu ketika hari Ahad, ketika beribadah di gereja mereka, mereka itu mengeluarkan sepersepuluh. Bukan setahun sekali, sebulan sekali itu sepersepuluh. Dari keuntungan yang mereka dapatkan. Zakat itu bukan cuma setahun sekali, sebulan sekali mereka keluarkan. Dibagi tiga. Sepertiga untuk gereja, sepertiga untuk pendeta, sepertiga untuk sosial. Banyak uangnya mereka. Pendetanya juga banyak, cukup dia untuk hidupnya, untuk makannya hidup. Ah, kita dari mana? Nah, gitu. Nah, diem dia. Kan seimbang. Paham? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ini sekarang ini kemerosotan umat sekarang ini sebabnya itu karena kita jauh daripada pengaruhnya Nabi Muhammad. Berarti apa? Mereka berhasil meletakkan sistem pendidikan itu di Indonesia itu dengan cara yang salah itu berhasil. Nah, kita sebagai seorang yang mempunyai keyakinan bahwasanya mereka semua kaum muslimin dan juga bukan kaum muslimin saudara kita. Artinya apa? Kaum muslimin saudara kita harus diselamatkan. Orang kafir saudara kita harus diislamkan. Nah, gitu. Kita mempunyai keyakinan semacam itu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus ingatkan bahayanya orang yang bodoh dari agama ini. Kenapa demikian? Karena agama ini sebuah konsep kehidupan. Tanpa agama, tanpa konsep ini, maka orang itu dia akan buta jalannya. Dia tidak akan bisa mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah. Dia akan terjerumus, dia akan jatuh, dia akan terpelanting, dia akan terprosok, Pasti, nggak mungkin. Jadi kata kasarnya itu nggak mungkin ada orang soleh nggak belajar agama, nggak mungkin. Kalau sobat ada semacam itu namanya doang soleh. Mem. Tapi nggak bakalan soleh. Karena orang soleh itu yang ingat kepada Allah. Ingat kepada Muhammad. Identik apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena kita harus bangga ya. Kita harus bangga dan kita bersyukur pada Allah Taala karena kita termasuk yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu pernah suatu waktu beliau itu menghadiri pemakaman salah satu sahabat Nabi. Tiba-tiba beliau mengambil siwaknya dan memukul-mukulkan siwak itu ke kuburan tersebut. Dan beliau berkata, Waditu Lau naroh ehwanana, Waditu An law naro ehwanana. Sangat aku inginkan Andai kata kita semuanya melihat saudara-saudara kita maka dijawab oleh sahabat Nabi, Alasna ikhwanuk ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu? Maka Nabi SAW menjawab, La, bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Amma ikhwani, humul ladzina ya'tuna min ba'di, amanu bi, walam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang datang setelahku, tapi beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku. Suatu waktu lainnya, Nabi Rasul bertanya kepada sahabat Nabi, Atadruna Man a'jabul iman Tahukah kalian siapa yang paling mengherankan keimanannya? Keimanannya itu kepada Allah sangat mengherankan. Dijawab oleh mereka al-anbiya. Maka Nabi Asa menjawab, La, kaifala iminun. Wa al-malaika tanzilu ilaihim wa yarawna malataraun. Bagaimana mereka tidak beriman? Malaikat datang kepada mereka, membawa wahyu, dan mereka itu dapat melihat sesuatu yang kalian tidak bisa melihat. Saya pantas kalau mereka itu beriman. Kata sahabat Nabi, "Idzan nahnu ya Rasulullah." Kalau begitu, kami ini yang mengherankan keimanannya. Apa kata Nabi Muhammad Galla? "Kaifa la tu'minun wa ana baina aydikum yuha ilayya wa tarawni." Hai, bagaimana kalian tidak beriman? Wahyu turun dan kalian melihat aku sedangkan aku berada bersama kalian. Lalu siapakah kata kata sahabat-sahabat Nabi siapa ya Rasul? Gal hum alladzina ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Yang paling mengherankan keimanannya itu adalah mereka yang tidak bertemu denganku, tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Lalu Nabi Rasul bersabda, "Tamanna ahaduhum law ra'ani bi nafsihi wa malihi." tamanna ahaduhum law ra'ani bi nafsihi wa malih di antara mereka itu berangan-angan andai kata aku bisa melihat wajahnya Nabi walaupun satu kali aku akan korbankan nyawa dan seluruh hartaku asalkan aku melihat wajah Nabi walaupun satu kali Fem. dan insya Allah semoga kita semua seperti itu kita berani ya Rabb sekarang kita berani Ustaz berani Engkau ambil nyawaku. Engkau ambil seluruh hartaku. Asalkan aku diberikan kesempatan melihat wajah Nabi walaupun sekali. Aku lebih milih. Melihat wajah Nabi walaupun sekali. Tamanna ahaduhum law ra'ani wa malih. Ah, itu kecintaannya Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Jadi kita harus beruntung. Memang. Karena apa? Karena irtibat kita dengan Nabi SAW itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak dapat disyukuri. Oleh siapapun daripada umatnya. Nggak bakal. Oleh karenanya paling sedikit kita itu melaksanakan perintahnya Nabi. Apa itu? Baligu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Biarkan kasih sayangnya Nabi pada umatnya itu kita sampaikan juga kepada mereka bahwa Nabi itu sayang kepada mereka. Ingatkan mereka. Mereka begini kenapa? Karena mereka tidak tahu. Biarkan kita mengikuti prinsip Nabi ketika menghadapi orang-orang kafir Gures. Faham di mana Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hdi gami fa innahum. Allahumma fili gami fa innahum. Ah, ya. Mereka begitu karena mereka nggak tahu. Seperti kalian nih, kalian tahu. Ustaz kalian al fagir ini. Maka kalian tuh menghormat sama ustaz, memuliakan ustaz, berbuat baik kepada ustaz. Iya, karena kalian tahu. Coba yang di luar sana. Ustadz berapa banyak? Kadang-kadang jalan dibentur. Nggak tahu ini orang ini kok ini so segap. Gitu. Ya namanya juga nggak tahu. Emang saya pegang gitu isinya. Eh, kamu nggak tahu siapa aku gitu. Ya nggak usah begitu. Ngapain kita maksain seperti itu? Memang. Jadi mereka itu yang nggak tahu itu kita anggap seperti itu. Jadi kita itu nggak marah, nggak emosi cara menghadapinya itu. Sabar, kita itu berusaha untuk merayunya gimana caranya supaya dia berhasil, kita berhasil. Korbankan harta kita, korbankan perasaan kita, korbankan semuanya asalkan dia ikut kita. Gitu loh. Nah, bukan malah kita oh itu tempatnya sudah jahanam pasti, pasti gitu. Ini orang kafir, ini orang jangan. Kita berakhlak yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad berakhlak yang baik pada siapapun. Dan kita harus mempunyai jiwa rahmah di dalam hati kita. Kita tidak pernah melihat satu orang kecuali apa? Kita takut. Ini orang kafir. Ah, siapa tahu dia di akhirnya nanti berubah menjadi muslim. Fem, ini orang muslim. Jangan sampai kita merasa kita lebih baik daripada dia. Karena apa bisa jadi kita ini seperti Barsesoh naudzubillah. Fem, itu dari saking walinya, dari saking bersihnya dirinya itu berbuat makruh tidak pernah. Makruh tidak pernah. Kamu kan sering kencing berdiri. Makan berdiri, minum berdiri. Ini nggak pernah makruh, nggak pernah apalagi haram. Sampai di itu murid-muridnya itu yang ribuan itu bisa terbang semuanya. Nah, tapi lihat akhirnya. Dia sujud kepada iblis dan meninggal dalam keadaan sujud kepada iblis. Siapa yang bisa menjamin? Nah, jangan kita pernah melihat orang itu rendah. Selalu tinggi. Kenapa? Nabi SAW mengajarkan kita semacam itu. Fainal umura kullaha bihawatimiha setiap urusan orang itu tidak ditentukan di awalnya tidak ditentukan di tengahnya, tapi ditentukan di akhirnya nanti. Kalau kamu mau lihat orang itu gimana, baik nggak, jangan lihat sekarangnya. Tapi tunggu nanti akhirnya. Dan semoga kita ini, kebaikan kita itu tampak pada akhirnya. Juga pada pertengahannya. Jadi orang melihat kita baik, hidupnya baik, semasa hidup baik, ketika meninggal pun juga dalam keadaan baik. Itu harapan kita. Suatu waktu pernah sahabat Nabi yang diperintahkan untuk berdakwah di Gabila Daus di Yaman. Ketika dia datang ke sana bukan diterima dakwahnya, malah dia olok-olok, dipukul, di ini, siksa dan sebagainya. Geram dia, marah. Datang kepada Nabi Sallam, Gajah Allah doakan kaumku itu di sana itu. Kurang ajar mereka itu. Nah, disuruh doa, Rasulullah angkat tangannya. Sehingga pada waktu itu yang riwayatkan hadis ini Nabi Hurairah ketika Nabi SAW mengangkat tangannya. Kami sudah merasa pasti mereka itu pasti akan mendapatkan azam dan sekarang juga mereka akan merasakannya. Tapi subhanallah begitu diangkat Rasulullah SAW berdoa dan mengulang tiga kali ya Allah mahdi gausan Allah mahdi dausan wa'tuni bihim muslimin ya Allah jadikan berikan hidayat kepada kabilah daus dan jadikan mereka semua datang kepada aku dalam keadaan muslim Diulang ya kali. Subhanallah tiga hari kemudian datang mereka dan beriman kepada Nabi Muhammad. Nah itu. Itu jiwa rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus semacam itu. Ada orang yang memusuhi kita. Dia itu iri sama kita. Kenapa dia iri? Dia itu nggak bisa menanggulangi hatinya. Setannya itu lebih kuat. Nah terus gimana? Kita bantu dia. Supaya bisa mengalahkan setannya. Gimana? Kita mengalah Lalu supaya hilang kita dekati dengan kebaikan bawa-bawa sama dia. Berat memang berat. Terus kita baiki, kita jadikan teman, kita kasih semangat dia supaya menjadi seperti dirinya yang dia iri karenanya itu. Beres deh. Jadi teman kamu berhasil kamu setannya pukul kepala lagi. Biarkan, pokoknya kehidupan kita ini mempunyai sebuah misi. Misinya apa? Bikin setan sengsara. Baik setan kita, setan keluarga kita, setan teman kita, setan handai tolan kita, setan semua yang ada di dunia, kita mau jadikan sengsara. Fem, berangkat daripada WWSD CPR nih. Gitu. Semuanya punya misi semacam itu. Siap? Hati Tilo. Setan udah dengar, oh, kurang ajar, awas ya gitu. Siap? Nah, jangan takut. Jangan takut sama setan. Biarkan kita hidup sengsara, biarkan. Yang penting aku bersama Nabi Muhammad. Nah, kehidupan di sungai bersama Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Nabi Muhammad itu adalah yang paling rahmat kepada kita. Enggak ada yang lebih rahmat kepada kita melebihi daripada Nabi Muhammad kepada kita. Enggak ada. Sampai-sampai malaikat nanti. Malaikat-malaikat itu komplain kepada Nabi. Enggak ya Rasulullah. Kamu enggak membiarkan satu pun daripada umatmu. Keluarkan, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Sampai sampai kapan gitu? Sisakan buat kami katanya. Sampai-sampai malaikat itu nanti mereka itu bertanya kamu siapa? Aku fulan. Dari umatnya siapa? Umat Muhammad. Kalau ada umat Muhammad di neraka, dia heran. Kok bisa ya ada umatnya Muhammad di neraka? Dari saking banyaknya mereka selamatkan Nabi Muhammad. Sama seperti herannya mereka kalau ada umat yang dahulu, sebelumnya Nabi Muhammad, ada yang selamat. Heran dia. Kok bisa ya selamatnya? Tapi kalau Nabi Muhammad, kok bisa ya ada neraka? Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Ah, cuma masalahnya kita ini umatnya Nabi Muhammad atau bukan? Kita umat Nabi Muhammad kalau kita meninggal dalam keadaan beriman. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau meninggal dalam keadaan tidak beriman berarti bukan umat Nabi Muhammad. Faham? Untuk itu kehidupan itu untuk itu. Untuk apa sih kehidupan ini? Untuk itu. Jadi pertamanya kata kata Allah Taala, kuntukan zan mahfian. Aku ini ada sesuatu yang simpanan yang berharga yang tidak ada yang tahu aku. Fauhibku an urafah. Kemudian aku ingin supaya diketahui. Fakhalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk ini. Jadi inti daripada kehidupan ini, maksud Allah Ta'ala itu menghidupkan itu, itu adalah supaya mereka tahu ada Tuhan di atas sana. Yang mengatur semuanya, yang menciptakan mereka, yang memberikan makan mereka, yang memberikan konsep kepada mereka. Ah, siapa yang tidak mengakuinya, ah, Allah marah, Allah murka. Karena ciptaan Allah Ta'ala kepada kita itu sudah sebuah minnah, anugerah. Siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang ngasih orang tua sama kamu? Siapa yang ngasih mata? Siapa yang ngasih semuanya? Ah, terus kamu gunakan tempat maksiat padaku? Sebel deh. Kan sekarang seperti itu gitu Udah dikasih nikmat, udah itu dia melupakannya. Sudah itu dia mengkufurinya. Nah, oleh karena itu, selalu saya katakan. Jadi, kita itu harus mempunyai keyakinan bahwasanya yang benar di dunia ini hanya Allah dan Rasulnya. Yang lainnya bisa benar, bisa salah. Kecuali Allah dan Rasulnya. Dan seluruh yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuatu yang kebanyakan misteri. Kebanyakan misteri. Bukan kebanyakan tidak misteri, sesuatu yang nyata, fakta, realita. Enggak, siapa bilang? Yang fakta dan realita itu kan jumlahnya manusia di dunia ada 4 M, 4 miliar sekarang ini. Udah rumah yang mereka tinggali ada sekian rumah. Matahari ada, bulan ada, bintang-bintang itu ada. Pasti sekarang itu kelihatan kan kita, pasti. Tapi enggak kelihatan. Detik-detik yang akan datang kepada kita semuanya itu, satu menit yang akan datang yang terjadi pada kita itu apa? Kita nggak tahu. Berapa manusia? 4 M satu menit 4M menit kedua 4M menit ketiga itu sesuatu yang misteri kita nggak paham apa yang terjadi pada kita kita paham kita makan atau tidak bisa jadi makan bisa jadi enggak kita tidur enggak ya malam ini bisa jadi tidur bisa jadi enggak besok kita masih melihat matahari apa enggak ya kita bisa jadi ya bisa jadi enggak artinya apa jangan berani kamu itu hamba enggak punya kekuatan sama sekali apa kekuatan kamu menentukan apa yang terjadi setelah satu menit yang akan datang kamu enggak bisa Oh enggak saat anak yakin. Satu menit ke depan anak masih di musola. Eh, siapa bilang kalau Israel sudah siap di situ gimana? Emang nggak ada kejadian tah? Ketika orang sedang pengajian langsung meninggal. Ada nggak? Ada. Saat ada keyakinan apa? Jilbabku tidak akan lepas. Sekarang nih tidak akan lepas. Ah. Kalau Allah pengen kamu kebelak masuk kamar mandi kencing dari saking kebelatnya kecipratan kena jilbabnya lepas deh tuh kalau mau jadi apa nggak ada yang pasti tidurnya semuanya nggak ada yang pasti yang pasti itu hanya Allah semua yang disampaikan Allah pasti semua yang disampaikan Nabi Muhammad pasti jangan mau dibohongi sama setan dengarkan semua yang disampaikan Allah pasti terjadi dan semua yang disampaikan Nabi Muhammad pasti terjadi tapi semua yang ada di dalam pikiran kita nggak pasti terjadi Mungkin terjadi, mungkin tidak. Kenapa kita itu terlalu memikirkan sesuatu yang nggak pasti? Saat anak pasti dapat jodoh. Siapa bilang? Fem, yang lebih dari cantik, lebih cantik dari kamu itu banyak, masih belum juga. Nah gitu. Saat aku pasti ma malam ini aku pasti makan. Siapa bilang? Kalau orang dikena sakit, dan dia makan, itu makanan itu terasa gimana? pahit, nggak enak. Tambah dipaksa muntah. Kalau lo mau, nah itu. Jadi nggak ada yang pasti. Lalu apa yang pasti untuk kita? Pasti itu kan suatu kekuasaan. Pasti itu adalah suatu, suatu kekuasaan. Jadi kamu kalau melanggar pasti saya keluarkan. Itu kekuasaan itu kan. Nah, kamu berkuasa dalam diri kamu itu apa? Apa kekuasaan kamu? Kamu ingin orang tua kamu harus ada karena selama aku belum kawin, mereka nggak boleh meninggal. Gitu. Berapa banyak itu diantara teman kita yang sudah nggak ada orang tuanya? Berapa? Coba lihat. Biar kita tahu. Allah yang berkehendak, bukan kita. Dan eh, berapa banyak orang yang sekarang mulia, dalam waktu beberapa saat langsung hina. Berapa banyak orang yang hina, dalam waktu, waktu sebentar saja berubah menjadi mulia. Itu menunjukkan apa? Kita nggak mampu, nggak punya kemampuan apapun. Yang punya kesehatan siapa? Allah. Yang punya kekayaan siapa? Allah. Yang punya kemuliaan siapa? Allah. Kenapa kita itu sampai merengek-rengek pada manusia? Ambil tuh jabatan, ambil tuh harta, ambil semuanya. Aku nggak butuh. Yang aku butuhkan hanyalah Allah dan Rasulnya. Bas. Camkan baik-baik. Kita mengajar karena Allah. Dan kita belajar karena Allah. Kita sholat karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Jangan mau dipermainkan, jangan mau. Oh enggak harus, aku yang dapat, aku yang paling berhak. Eh, siapa bilang? Saya bilang kamu enggak punya kemampuan apapun. Lihat orang-orang yang kaya raya itu tahun 2008 dari saking kayanya mereka itu mereka mempunyai staf-staf yang sangat ahli dalam bidangnya, tapi tidak bisa menyelamatkan kekayaan mereka. 50 orang terkaya di dunia tahun 2008 langsung kolap 35 orang, langsung keluar daripada 50 orang itu. Kenapa bisa jadi yang demikian? Karena Allah berkehendak. Allah berkehendak gitu. Coba lihat. Kamu sekarang merasa pasti, merasa yakin dengan kecantikanmu, Sampai pengen selalu melihat kaca. Kaca dibawa ke kelas, dibawa ke musola, dibawa kemana-mana. Itu kan sesuatu yang pasti dilihat lagi. Oh, pasti sih. Kenapa dibawa kaca? Karena kamu merasa nggak pasti. Karena jelek, karena cakep. Makanya lihat bawa kaca terus. Iya kan? Sekarang kamu lihat wajah kamu cantik. Coba buka YouTube. Di YouTube di sana banyak orang cantik tapi berubah. Kamu lihat sekarang di Afrika sana lagi musim Ebola. Ebola itu sebuah penyakit yang seperti cacar. Kelama-kelamaan itu melembung, melembung bolong akhirnya. Gak lama berapa bulan meninggal. Kalau Allah mau. Seperti sekarang ini. Kita kena wabah. Bukan wabah untuk pondok saja, bukan. Orang yang gak suka pondok, gak suka pesantren, misalnya oh, uh, apa lagi kena obah ya Ustaz ya. Ya semoga Allah selamatkan. Jadi doa-doa yang menghinakan gitu. Doa-doa yang seakan-akan itu dari salah kita dan sebagainya. Tahu kamu? Di Jawa Timur sekarang ini nggak ada rumah sakit kecuali penuh. Orang kaya kena tipes, orang kaya kena liver, orang kaya kena DPD. Bukan cuma kita saja. Nah, kita sudah kapan kita itu semprot berapa minggu yang lalu sudah semprotan masih ada aja sudah kita alokasikan mereka-mereka itu di tempat yang tersendiri, di tempat yang diisolasi, tapi masih saja Allah berhendak. Tapi yang namanya manusia, manusia tidak beriman kepada Allah, dia yakin ini namanya karena inilah, karena lingkungan lah, karena ini dan sebagainya. Ah, kalau karena lingkungan, kenapa mereka juga di luar sana sakit juga? Sama lagi sakitnya, tipes juga, liver juga. Kan aneh. Apa yang kurang? Mereka enak, makannya enak, lebih enak daripada anak pondok, lingkungannya lebih bersih daripada pondok, tapi mereka kena juga. Emang wabah. Oleh karena kita minta pada Allah Ta'ala supaya dihilangkan dan diangkat wabah ini. Diganti dengan kesehatan. Diganti dengan kenikmatan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah merasa kita itu berkuasa. Selamanya kita akan menjadi seorang hamba Selamanya kita tidak punya pilihan untuk sesuatu yang Allah tentukan. Tapi untuk sesuatu yang akan kita laksanakan, ada pilihannya. Kamu yang memilih. Tinggal kamu pilih. Ada suatu kepastian. Ada sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu kepastian itu adalah yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Itu pasti. Tapi sesuatu yang berkaitan dengan pikiran kita, angan-angan kita, harapan kita, terkaan kita, sistem yang kita buat, penelitian, teori, metodologi, semuanya itu nggak pasti. Tapi kalau sudah Al-Quran, Al-Hadis, berkaitan dengan Allah dan Rasulnya pasti, nggak mungkin nggak. Nah, oleh karenanya, jadi yang pasti apa? Kamu hidup itu merupakan sebuah pilihan. Kamu memilih kebaikan. Fahim? Kebaikan itu kan nggak enak dirasa. Mondok itu enak nggak? Nggak enak sebetulnya. Tapi kalau sudah terasa keimanan, kamu akan merasakan senang. Terus, kalau kamu milih keburukan silahkan, tapi ada sesuatu yang pasti. Kalau kamu milih kebaikan, kamu akan bahagia. Kamu milih keburukan, kamu akan sengsara. Itu pasti. Jangan sampai kamu kata nggak pasti. Itu nggak pasti. Coba lihat aja di luar sana. Allah Ta'ala sudah dengan kepastian mengatakan dan berfirman dalam Al-Quran. Man ya'mal su'an Yuzabihi siapapun yang melakukan keburukan akan dibalas. Di dunia sebelum di akhirat akan dibalas. Sehingga kesengsara hidupnya. Nggak bahagia hidupnya. Nah, kesengsaraan itu di mana? Bukan cuma di dohir. Kesengsaraan itu di sini tempatnya sama seperti cinta, iman, kesenangan itu di sini. Takwa itu di sini. Bukan baju takwa berarti takwa gitu pakai baju muslim berarti dia itu takwa. Enggak, takwa itu di sini, dalam hati nih. Em, at hahuna kata Nabi SAW. Takwa itu di dalam sini. Dalam hati kita. Kesenangan juga di sini dirasakannya. Enggak ada yang namanya kesenangan itu dirasakan secara dohir. Tidak, yang dohir itu cuma tampesannya, percikannya. Tapi yang merasakan di mana? Di dalam. Buktinya kalau kita itu lagi sakit, ya, kita dirawat di rumah sakit yang paling mahal. Misalnya di rumah sakit Singapura itu ya satu harinya sampai 15 juta dengan segala fasilitas yang disediakan perawat 24 jam dokternya semuanya pantauannya dan sebagainya kasih makanan segala macam makanan yang boleh dimakan tapi enak nggak dimakannya enak nggak ditinggalinnya ada asinya Fem ranjangnya itu bisa tinggal lewat langsung bangun sendiri dan sebagainya. TV dengan segala macam eh, apa parabola ada disediakan. Nemat nggak dia ngerasakannya? Nemat atau tidak? Nah, kalau memang yang namanya kenikmatan dirasakan dalam dohir pasti harusnya nikmat. Tapi kenapa nggak nikmat? Ah, karena hatinya nggak merasa nikmat. Karena doa sakit. Akhirnya apa? Enggak nikmat. Ah, nikmat itu di sini. Kebahagiaan itu di sini tempatnya. Fem, Bukan di anggota dohir, bukan di mata, bukan. Bukan di lidah, bukan. Kalau di lidah, pasti walaupun kita sakit, asalkan makanannya enak, enak dong. Ah, buktinya, kalau kita lagi sakit, kita makan yang paling enak pun jadi enggak enak. Kita lagi pusing. Fem. Melihat pemandangan hijau-hijau langsung hilang pusingnya. nggak terasa nikmat melihatnya. Ah, kan apalagi pusing. Kita lagi saya gigi. Pem. Dikasih handphone baru. Dibanting sama dia. Pem. Hilang udah nikmatnya punya handphone baru supaya hilang. apa Dia lagi saya gigi. Lagi menahan sakit. Di sini yang merasa bahagia. Pem. Nah, oleh karena itu, telah ditegaskan tadi ada yang pasti ada yang nggak pasti jangan mau dibohongi setan jangan mau Pem, kita ini bukan kelasnya orang yang dibohongi setan ya katakan sama setan alafu ya setan ya Pem, aku bukan orang yang suka dibohongi kamu enggak suruh berantem enggak dia itu saudaraku dia temanku suruh tuduh dia supaya mencuri jangan menuduh itu sesuatu yang besar dosanya Maksudnya apa? Supaya kamu itu menuduh. Kamu menuduh kamu berdosa. Kalau saya berdosa, kamu sengsara. Dan itu sengkat-sengkat kakinya. Jalan dia sengkat. Sengkat beneran. Akhirnya tersungkur jatuh. Fem hidungnya berdarah. Habis jamaah yang jatuh. Hidungnya mancung. Hmm, tapi kalau nggak jamaah kan langsung seperti pir. Nah itu makanya kan ada keistimewaannya ada kekurangannya gitu loh. Nah, ngerti nggak? Nah, kekurangannya apa? Kalau jatuh bahaya orang Arab tuh. Karena yang kepentok dulu itu dongnya. Hmm, berdarah. Nah, tapi kalau orang Jawa nggak Jatuh itu nggak enggak terlalu bahaya gitu. Karena kayak ada pernya gitu dong. Nah, Nah, jadi Allah Taala itu menciptakan itu adil, ada yang lebih, ada yang kurang, ada keistimewaannya, ada kekurangan, kekurangannya. Tadi ya, Tersungkur, jatuh. Fem, kamu yang menjatuhkan dosa. Zalim itu, sampai lagi sampai keluar darah. Tunggu aja. Sebentar lagi kamu akan sengsara. Itu maunya setan gitu loh. Maunya setan itu kamu berantem semuanya, menuduh, mencuri semuanya, eh, kemudian melanggar perintah guru semuanya, kemudian apa berbuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi semuanya. Maksudnya apa? Supaya kalian sengsara semuanya. Seperti sengsaranya iblis setan itu. Si anda setan tuh. Udah wajahnya jelek, hitam, menakutkan. fame hidupnya penuh dengan iri terus. Emang gak ada kerjaan lain? Emang gak ada kerjaan lain emang? Dari saking dendamnya, dia itu mau grogoti mau ngambil sebanyak-banyaknya teman sampai dia bersumpah dan diabadikan sumpahnya. Wa izzatika la aghwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Illa ibadakal mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang kau selamatkan. Nah, semoga kita yang termasuk selamatkan. Nah, jangan mau, jangan mau dibombohongi jangan mau nampilkan gambar di profil ngapain? Emang kamu semurah itu tah? Siapa yang lihat itu? Iya kalau seperti Ustaz Segab yang lihat, ah, pantas gitu. Yang lihat itu dari mulai tukang kuli, tukang beca, orang tua, mata keranjang dan sebagainya. Mau dilihat seperti itu? Nah, jadi sesuatu yang mahal itu nggak diperlihatkan, disimpan, merapi. Nah, itu sesuatu yang mahal, bukan diobral begitu. Tanpa diobral, kalau diobral aja ayo obral. Taruh, ayo siapa aja bisa megang. Nah, itu. Nah, tapi kalau yang mahal, taruh di etalase. Sampai mau megang aja, takut dia. Lihat kalau orang nggak lihat, taruh pegang sama dia. Dari saking pengen lihatnya. Nah, karena apa? Mahal. Nah, tapi kalau nggak berharga, diobral itu tahu kan? Ada di kotak itu, ngumpul-ngumpul semuanya itu. Nah, itu itu mereka itu. Kalau kalian nggak mahal, di etalase. Nah, mau ganggu aja, takut Takut apa? Takut kualat. Dia itu muslimah, Masya Allah. Itu ah, Bagus. Nah, mereka nggak seperti itu. Makanya kan saya katakan, ilmu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu berupa konsep. Tapi bukan hanya konsep, tapi jimat. Jadi kalau saya ilmunya Nabi Muhammad masuk dalam hati ini, maka auranya itu akan menyebarkan kebahagiaan. Auranya itu akan menyebarkan keamanan. Auranya itu akan menyebarkan kesejahteraan sehingga siapapun yang kumpul sama kita, dia senang. Dia bahagia. Dia merasa aman juga. Dia merasa sejahtera juga. Masukkan sebaik-baiknya, masukkan, ambil, masukkan, masukkan. Jangan takut kamu untuk memasukkan kebaikan itu walaupun waktunya lama, walaupun karena apa itu adalah persiapan dan modal kamu untuk anak-anak kamu dan suami kamu nanti. Nah, tapi kalau kamu nggak betah di pondok berarti setannya berhasil setannya berhasil gitu. Nah, jadi sekarang itu setan itu sudah masuk ke orang tua kamu. Anak kamu itu kan saya sakitan sana ambil aja. Pem, buat apa kamu diri sendiri? Mendidik itu kan cuma sekali seumur hidup. Nah, ya. Jadi seakan-akan baik, gitu. asik kan? Bijak kata-katanya. Maksudnya supaya jauhkan dari pesantren gitu loh maksudnya. Nah itu. jadi kalimat wahakin uri dabiha batil dikatakan teori-teori yang digunakan di pesantren itu nggak tepat, salah, luput. Itu kan bukan teori baru, tapi teori lama. Kalau teori sekarang bukan seperti itu, gitu. Nah, kita katakan, dok, profesor, maksud daripada teori dan metode metodologi itu yang dibuat oleh pakar-pakarnya itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Tuh janji itu kan hasilnya kan. Yang penting hasilnya kan. Teorinya bagus. Metodologinya bagus, analisanya bagus. Tapi praktiknya nggak bagus. Ya buat apa? Enak kan pakai teori yang lama, tapi bagus hasilnya. Yang penting kan hasilnya. Teori silakan bikin teori, teori, teori, tapi kok nggak pas. Teori yang berlaku itu ada teorinya Nabi Muhammad Fem, dan teorinya Nabi Muhammad tidak baku, terus, baru terus. Setiap waktu, setiap zaman pasti yang sejim. Yata sayar. Sinergi, dengan setiap zaman itu sinergi. Kenapa? Karena Allah itu adalah yang membuat pabriknya. Nah, permisalannya itu logikanya seperti ini. HP-nya Ustadz mereknya Apple. Rusak Ustaz bawa ke Samsung, ya salah alamat. Samsung nggak bisa buat seperti Apple. Dia nggak punya komponen-komponen yang ada di Apple. Kalau dipaksakan, ya nggak bisa ditutup lagi karena kebesaran dan sebagainya gitu. Nggak pas. Atau misalnya kamu beli motor baru rusak dibawa ke dealer, tapi bukan dealernya motor, dealernya mobil. Ini orang setengah gila nggak? Atau gila beneran? Hah? Datang satu orang ke servis televisi. Apa Pak yang mau diservis? Ini HP saya rusak ini katanya. Saya lihat YouTube kok oh, nggak bisa gitu. Kalau nonton televisi ada gambarnya jadi sangatnya seperti YouTube lagi. Setengah gila apa gila beneran orang yang semacam ini? Nah, kebanyakan orang setengah gila. Gitu. Eh, belajar dulu, belajar agama. Eh, agama ini menjadikan orang beriman dan bertakwa. Sholat ini loh yang dikatakan Allah Taala dan itu pasti, bukan nggak pasti. Rangkaian teori, semua analisa, penelitian, semua itu nggak pasti. Yang pasti itu adalah konsepnya Nabi dan konsepnya Allah. Al-Quran itu pasti, hadis itu pasti, Inna salata tanha anil fahsyai. Salat itu dapat mencegah orang yang melaksanakannya dari kekejian dan kemungkaran. Itu pasti. Nah, mereka nggak salat gimana mau jauh dari kekejian dan kemungkaran? Pantas kalau mereka itu selalu melakukan kemungkaran. Bayangkan anggota DPR dan MPR yang begitu banyak 500 lebih hanya untuk me mengeluarkan suatu keputusan tentang undang-undang pendidikan supaya kembali kepada pendidikan yang semula setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan agamanya masing-masing dengan agamanya silahkan bukan hanya agama Islam silahkan agama Kristen juga berhak ada guru kerasa jadi setiap sekolah itu harus seperti itu khusus agama akhirnya apa nggak tembus Dikatakan oleh mereka itu adalah Islamisasi. Aduh. Yang mengatakan mereka, mereka demikian siapa? Mereka juga orang Islam. Kan aneh kan? Jadi kalau mau benar rakyat kita ini, masyarakat kita itu, mereka itu harus dikenalkan dengan konsepnya Nabi Muhammad. Kenalkan kepada mereka bagaimana Nabi Muhammad merintahkan seorang anak pada tua itu harus bagaimana, seorang istri pada suaminya harus bagaimana, seorang suami pada istrinya harus bagaimana, Seorang itu kepada Tuhannya harus bagaimana? Harus sholat, harus begini, kepada tetangganya harus bagaimana? Kalau sudah diajarkan semacam itu aman. Itu yang namanya zakat itu kemarin dihitung-hitung. Kemarin dihitung-hitung oleh pakarnya. Kalau setiap muslim di Indonesia itu mengeluarkan zakat, nggak perlu pajak. Berapa sih pendapatan negara pada pajak? 2000 sekian triliun. Dengan pajak itulah ada APBN. Ya kan? Kalau sumpah mereka zakat sesuai dengan konsepnya Nabi Muhammad SAW, maka yang didapatkan itu bukan cuma ribu, puluhan ribu triliun. Tapi yang terjadi apa? Mereka nggak zakat. Ya gimana mau zakat? Mereka nggak belajar zakat. Mereka nggak tahu caranya zakat. Zakat itu apa? Mereka nggak paham. Yang salah siapa? Ya mereka pemerintahnya. Jadi kalau mau makmur, negara ini aman, ya jangan jauh-jauh daripada konsep yang diajarkan Nabi Muhammad. Biarkan mereka mengenal siapa Tuhannya. Caranya bagaimana? Enggak perlu diajarkan cara mengenal kepada Tuhannya. Bagaimana mereka akan mengenal? Tawuran, setiap hari tawuran. Didatangkan pakar-pakar tentang anak-anak. Kenapa kenakalan terjadi dan sebagainya. Padahal sudah jelas tahu. Karena mereka itu enggak pernah belajar budi pekerti. Mana ada pelajaran budi pekerti seperti dulu? Dulu kamu tanya sama nenek kamu coba. Atau kalau masih ada kakek kamu. Jangan tanya sama ayahmu atau ibumu. Sudah nggak ada lagi itu. Dulu waktu SR dulu itu ada pendidikan pelajaran namanya materinya itu budi pekerti. Eh, mana sekarang ada budi pekerti? Nggak ada. Tapi yang ada tinggal dua jam pendidikan agama. Di situ ada sejarahnya, di situ ada nahunya, di situ ada bahasa Arabnya, di situ ada semuanya. Gimana mau meliput? Bagaimana akan cukup yang semacam itu pada anak kita? nggak cukup. Nah, oleh karenanya ini adalah sebuah keprihatinan ya terhadap kita semuanya. Ustaz harapkan kalian semuanya itu menjadi pakar-pakar pendidik. Fem. Dalam pendidikan kalian menjadi pakarnya semuanya pulang ke rumah masing-masing mempunyai sebuah misi. Apa misinya? Misinya itu adalah merubah. Keluarga harus berubah. Tetangga harus berubah. Teman hadetolan harus berubah. Semuanya harus berubah. Supaya mereka semuanya itu bersama golongan Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu mereka akan bahagia. Dengan begitu mereka akan bahagia. Fem, ketika ibu kamu itu taat sama ayah kamu. Disayang sama ayahnya. Ketika ayah itu sayang kepada istri dan anak-anaknya. Aman. Anak-anak bakti sama orang tuanya. Kan gak ada kesulitan. Ya kan? Gak ada kesengsaraan, gak ada kesedihan, gak ada kesusahan. Tapi terjadi sekarang, ini orang tua pengen anaknya begini-begini dibantah, dimarahi, dan sebagainya. Anak marah barang tua, anak bantah barang tua. Eh orang tua, Jangan salahkan anakmu kalau demikian karena sebabnya kamu dulu. Sekarang orang tua sekarang itu tidak adil bahkan kepada dirinya pun tidak adil. Kenapa? Karena orang tua sekarang berani berbicara jujur, pasti orang tua sekarang itu akan mengingat dulu orang tua saya itu mengajari saya ngaji. Gak lulus SD kecuali saya sudah pernah hatam Quran. Sekarang yang semacam itu yang perlu dilakukan oleh orang tua kamu dulu, hai orang tua sekarang, apakah sudah kau lakukan kepada anak-anakmu? Kepada dirimu saja kamu nggak adil. Apa yang diberikan orang tua dulu, nggak mau diberikan kepada anak-anaknya sekarang. jadi nggak adil itu namanya. Sehingga sulit sekali kita dapatkan seorang siswa lulus SD sudah pernah menghatamkan Quran. Susah. Bahkan SMP nggak pernah hatam Quran, SMA nggak pernah hatam Quran, itu banyak. Baca Quran nggak bisa. Muslim baca Quran nggak bisa. Padahal Nabi SAW mengatakan, Adibu auladakum ala salatihi hisol. Hendaknya kalian didik anak-anak kalian terhadap tiga hal. Nggak ada tiga hal itu. Ajari mereka antropologi, sosiologi, ilmu sains, ilmu ini, sebagainya. Nggak ada. Didiklah mereka dengan tiga hal. Kalau ingin bahagia, didiklah mereka itu dan tiga hal. Apa itu? Yang pertama bihubil Quran, biar mereka itu senang dengan Al-Quran. Kenapa? Semua sains, semua ilmu yang berkaitan dengan apapun juga itu namanya sains. Fahim itu ada dalam Al-Quran. Sumbernya itu dalam Al-Quran. Kenapa? Pakar-pakar keilmuan dari semenjak dahulu itu sebetulnya itu orang-orang Islam mengeluarkannya dari mana? Dari Al-Quran. Mereka renungi keluar. Fahim? Mereka renungi ayat timbul suatu keilmuan oleh Ibn Sina, kemudian Hawarizmi, terus Imam Ghazali dan lain sebagainya. Itu berarti kan pakar-pakar keilmuan gitu. Di situ. Cinta ya Al-Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk cinta Al-Quran. Lalu yang kedua, ajarkan dan didiklah anak kalian untuk mencintai nabinya. Nah, kita nggak pernah mengajari anak kita. Nabi kita itu adalah Muhammad. Nama ayahnya itu adalah Abdullah. Ibunya itu Sayyidatuna Aminah. Kakeknya itu adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Hem. Beliau itu dari sejak kecil ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Kakeknya meninggal ketika berumur 8 tahun ibu yang menyusuinya itu adalah harus diajarkan yang semacam itu sekarang tidak sekarang ada peraturan baru setiap paspor yang ada namanya Muhammad Ali harus diperiksa agar apa bisa jadi ISIS ini bisa jadi teroris ini ah, coba lihat sampai ekstrim dengan nama Muhammad karena mereka musuhi Nabi Muhammad mereka musuhin Nabi Muhammad hmm, itu bisa dilihat itu kalau kamu kalau kita pengen tahu kehasutnya mereka itu, bencinya mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW, itu benar itu jam 12 tuh. Nah, itu buka di website namanya fight nah, itu milik mereka. Jangan dibaca. Fem, Buka aja, asal tahu udah tidak baca. Fem, Kalau kamu baca bisa jantungan. Kenapa? Karena kita marah terus. Muhammad itu di Nabi Muhammad itu panggil Muhammad. Muhammad si begini, si begini, si begini. Fem, Kasihan deh mereka kayak begitu. Fem, Tapi mereka nanti bakal merasakan akibatnya. Seperti ada seorang artis sehingga wajahnya cantik, berani menentang Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Untuk membuat pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya sampai-sampai dia itu menulis Allah dan Rasul dengan darah haidnya. Setelah dia lakukan itu, dipublikasikan itu, tiga hari kemudian celakaan, hancur kepalanya. Itu yang terjadi, itu pasti. Nanti enggak? Itu pasti. Jangan berani menentang. Kamu itu siapa? Ayam, Kamu itu siapa? Punya kemampuan apa? Seminggu pasti sakit. Gak makan lapar. Ya kan? Belum datang jodohnya pengen. Nah, itu kan? Itu manusia lemah. Gak punya kekuatan sama sekali. Ada lagi satu orang. Dia seorang yang mengaku dirinya sebagai apa namanya mewakili para wanita feminis gitu dan dia menolak ajaran-ajaran Islam ajaran Islam itu tidak mendukung tidak mengangkat martabat wanita tapi justru mendiskriminasikannya menghinakan dan lain sebagainya sehingga apa dia undang wartawan-wartawan lalu dia proklamirkan bahwasanya ini jilbab, dia pakai jilbab dulu. Ini jilbab ini yang bawa kemunduran kepada para wanita, kaum hawa. Fem, ini jilbab yang menjadikan kita itu jadi eh, apa? terprotek daripada kebebasan, daripada kenikmatan, daripada pokoknya semuanya. Fem, udah itu dilepas, diinjak, udah itu mau di uh, dilepas begitu mau dibuang gitu maksudnya. Eh, nggak tanya ada api di situ. Nah, buka api itu nggak nggak nggak sengaja ada di situ gitu loh. Disambar kena apinya. Subhanallah itu api itu biasanya kan jalannya dikit-dikit tinggal sampai ke kepalanya. Rambutnya itu dianu api dan semua badannya hangus dimakan api. Lalu dikasih air. Fem dimatikan ini nggak mati-mati terus itu. Kalau lo berkehendak, ini pasti. <laughs> Tuh lihat di YouTube tuh. Lihat, ya, dia tuh ada sampai sekarang masih bisa dilihat itu yang semacam itu. Nah, jangan berani, jangan berani tahu takut kepada Allah. Allah itu lebih dekat kepada kita. Allah bukan di atas sana gitu. Kalau lihat ke bawah nggak ada Allahnya, ya. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada hablul warid. Jadi takut kepada Allah. Ingat Allah mau bawa kepastian, Nabi Muhammad bawa kepastian, setan tuh bawa keraguan. Wa may itu syaitana illa Ururah Setan itu tidak menjanjikan kecuali tipuan. Ditipu kamu, gini, gini, gini. Kamu itu kok begini, bakal begini loh, bakal begini. Nah, sebentar nikmatnya, semu. Tapi habis itu menyesal, dan pasti menyesal. Nggak mungkin nggak gitu Tapi Allah menjanjikan maufiratan Apa? Ampunan. Wajannatan na'ima. Dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayo mulai sekarang. fem jagalah pikiran kita, jagalah hati kita, jagalah perilaku kita supaya selalu dan tetap sinergi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Biarkan kita bangga. Saya menjadi umat Nabi Muhammad, saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan ini akan tetap bersama saya sampai saya mati. Saya biasakan semacam itu. Dan lawan setan kamu, lawan hawa nafsu kamu, lawan cinta dunia kamu dan selalu ingat pada Allah dan Rasulnya dengan harapan kita semuanya termasuk yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan umat Nabi Muhammad di dalam kubur sebagai umat Nabi Muhammad dibangkitkan dalam kancah umat Nabi Muhammad di bawah bendera sebaik-baik Nabi Muhammad sebaik-baik para nabi yaitu Nabi Muhammad termasuk yang diakui dan dilihatnya sebagai umat Nabi Muhammad yang ditakuti dan yang diherani oleh para malaikat kalau ada di antara kita berada dalam neraka karena berkat Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang bersama Nabi Muhammad dengan golongan Nabi Muhammad melewati sirat secepat kilat. Dan kemudian semoga kita dimasukkan dalam surga bersama Nabi Muhammad yang ada Nabi Muhammad bertetangga dengan Nabi Muhammad. Al-Haziniyah wal-Kunyatin Salihah wa lamma al-Fatihah.